Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du Ikhwani wa akhwati fillah, habibakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya atau yang selanjutnya yaitu bacaan kita terhadap kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh salim Fauzan wafaqahu wa ra'ahu. Sekarang kita berada pada Permasalahan yang ke-38. Setelah kita menyelesaikan permasalahan yang ke-37, sekarang kita akan memasuki permasalahan yang ke-38. Yang mana permasalahan yang ke-38 ini adalah mengenai keadaan mereka mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah keadaan mereka? Apakah mereka beriman atau justru menolak dan juga berpaling daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita akan menyimak bersama apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab An-Nadri At-Tamimi rahimahullah taala bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menentang enam atau berpaling daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala Al-mas'alatu as-samiyatu wa salasun, permasalahan yang ke-38 al-ilhadu fi sifat yaitu nah berpalingnya mereka dalam masalah sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya ilhad itu adalah berpaling dari nam dari kelurusan dalam artian tidak istiqomah, bengkok dan semisalnya. Nah, adapun ahlu sunnah tidak berpaling justru menerima dan juga mengimani nama-nama yang Allah Taala namakan dirinya Nah, barakallahu fikum yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga nama-nama serta sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnahnya. Kita lihat di sini al-ilhadu fi sifati yaitu bentuk berpalingnya mereka terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk permasalahan jahiliyah adalah berpaling atau menentang daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Akan tetapi, kalian beranggapan atau kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui dari apa yang kalian kerjakan. Nah, Allah Ta'ala tidak mengetahui banyak perkara yang kalian kerjakan. Ini berarti telah meniadakan sifat al-ilm. Nah, kalau kita telusuri di situ berarti mereka beranggapan dan mereka Nah, barakallahu fikum menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui nah kebanyakan apa yang mereka kerjakan. Berarti apa? Yang ditiadakan adalah sifatul ilm. Padahal Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguh ilmu Allah taala meliputi segala sesuatu. Naam barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejadian yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi dan perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi bagaimana terjadinya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Naam. Qala Syarih Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah as sifat wa sifatillah azza wa jal. <coughs> allati asbathaha li nafsihi yang diinginkan dengan sifat-sifat di sini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala telah menetapkan sifat tersebut untuk dirinya Wal ilhadu fil lughah ma'nahu, sedangkan ilhad itu secara bahasa maknanya adalah al-mailu an istiqamah berpaling dari istiqamah. Nah, istiqamah itu aslinya lurus dan juga continue terus-menerus. Nah, barakallahu fikum itu secara bahasa. Jadi mereka berpaling dari nah barakallahu fikum dari keistiqomahan. Wal muradu bihi yang diinginkan di sini adalah al-mailu fi sifatillah. Mereka berpaling daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika nafyuha anhu Subhanahu wa taala. Dan termasuk contohnya adalah peniadaan sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Fa nafyu sifati ilhadun. Maka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ilhad, bentuk pemalingan dan bentuk pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kelompok sesat yang memalingkan dalam artian tidak mengimani adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Kelompok sesat yang meniadakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok Nah, barakallahu fikum al-Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah Taala punya nama tapi tidak punya sifat. Di sana ada yang lebih parah lagi, yaitu Al-Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah Taala tidak punya nama dan tidak punya sifat. Wujuduhu wujudul mutlak katanya. Adanya Allah Taala itu adanya mutlak itu. Mutlak itu maksudnya tidak ada sifat, tidak ada nama. Nah, padahal kalau kita telusuri yang namanya ada itu sendiri sifat atau bukan? Karena otomatis kita mengatakan yang namanya ada itu sifat. Karena nggak mungkin sesuatu itu yang Nah, barakallahu fikum yang namanya sesuatu itu tidak memiliki sifat sama sekali tidak mungkin. Yang namanya sesuatu itu paling minim memiliki sifat ada. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya tidak ada bukan sesuatu. Kan gitu barakallahu fikum. Nah, sesuatu yang ada itu bisa nampak tidak ya, bisa pula tidak nampak. Barakallahu fikum. Sekarang jin juga sesuatu, manusia juga sesuatu. Nah, manusia adalah sesuatu yang nampak, jin adalah sesuatu yang tidak nampak nah kan itu. Tapi sesuatu juga. Oleh karena itu, yang namanya sesuatu pasti memiliki sifat yang paling inti yaitu ada. Kalau seandainya tidak ada ya bukan sesuatu kan gitu. Nah, ini teman berpaling dalam artian berputar-putar dalam masalah sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Cuman yang namanya sesuatu itu tidak harus nampak gitu loh, tapi ada. Ayo enam. Ini orang-orang Jahmiyah eh, yang mereka pengikutnya. Nah, barakallahu fikum Jahm bin Safwan yang mana Jahm bin Safwan mengambil ilmu dari siapa? jad bin Dirham. Kemudian jad bin Dirham mengambil ilmu dari siapa? Dari Bayan bin Sam'an atau Aban bin Sam'an. Kemudian Aban bin Sam'an mengambil ilmu dari Talut ibn Ukhti Labid al-Asam al-Yahudi wal billah sumber ilmunya, sumber pemikirannya adalah dari orang-orang Yahud wal billah. Naam. Yang mengatakan Allah taala, "Nah, barakallahu fikum" tidak punya nama, tidak punya sifat. Kenapa? Karena kalau seandainya kita menetapkan Allah Ta'ala punya nama dan punya sifat, berarti kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Pikiran mereka awal mula sudah keliru. Kalau yang awalnya aja keliru, apalagi berikutnya tambah keliru lagi kan gitu. enam kemudian kelompok yang kedua kelompok apa? Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah masih Nah, barakallahu fikum berhati-hati tapi tetap keliru juga. Mu'tazilah mengatakan Allah Taala punya nama tapi tidak punya sifat. Nah, ini tambah Nah, barakallahu fikum dalam artian tidak masuk akal. Bagaimana punya nama enggak punya sifat? Kata mereka Allah Taala itu mendengar, eh, tapi enggak punya pendengaran. Allah Taala itu melihat tapi enggak punya penglihatan. Bagaimana seperti ini? Kalau kita telusuri tanakut, bertentangan, kontradiksi, bertabrakan. Bagaimana punya eh, barakallahu fikum mendengar kok enggak punya pendengaran, melihat enggak punya penglihatan? Kan aneh. Ini Mu'tazilah. Eh? Nah, pengikutnya siapa? Wasil bin Atta Al-Mu'tazili. Wasil bin Atta Al-Mu'tazili yang waktu itu ya'tazil, nah menyendiri dari majlisnya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum membawa dengan pemikiran apa? Bahwasannya pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir, tapi pelaku dosa itu fi manzilah baina manzilatain, di antara dua tempat wal billah. enam Eh, Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Dia jago bicara, jago pidato, tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Nah, ini Wasil bin Atha al-Mu'tazili punya teman juga namanya Amr bin Ubaid. Nah, barakallahu fikum. Suatu ketika, enam kisahnya kita ulang-ulang aja ya. Suatu ketika Wasil bin Atha al-Mu'tazili ini diperintahkan untuk mengucapkan nah barakallahu fikum <clears throat> burun. Nah, burun itu kan ada roknya itu. Dia jawabnya qamhun. Eh, burun, qamhun artinya semakna. Nah, semacam biji gandum barakallahu fikum semakna dengan itu. Burun qamhun katanya. Nah, dia pandai apa? Pandai mencari kata yang lain yang tanpa huruf ra. Tapi walaupun demikian tidak bermanfaat sama sekali kepandaian yang ada pada Nah, barakallahu fikum orang-orang yang berpemikiran sesat, u'tu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberikan kecerdasan namun tidak diberikan kesucian hati. Nah, barakallahu fikum u'tu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberikan kecerdasan, diberikan kepandaian namun tidak diberikan kesucian hati walanya billah. Naam. Itulah orang Mu'tazilah. Kemudian muncullah di sana kelompok yang bergaya dia. Bergayanya, gayanya apa gayanya? Gayanya kami ini menetapkan nama dan juga menetapkan sifat, tapi cuman berapa? Cuman berapa? Kata mereka, cuman tujuh saja. Nah, barakallahu fikum. Itu pun yang sesuai dengan akal. Yang masuk dengan akal, kalau tidak masuk dengan akal, tidak sesuai dengan akal, tidak menetapkan siapa itu al-asy'irah. Nah, kelompok sesat yaitu asy'irah yang mereka menisbahkan diri kepada Nah, barakallahu fikum Abu Hasan Al-Asy'ari. Cuman penisbahan saja karena Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah bertaubat di akhir hayatnya sehingga beliau mengarang sebuah kitab Al-Ibanah itu nah barakallahu fikum. Mereka mengatakan bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah taala itu ada, cuman tujuh Nah, mereka mengatakan terkumpul dalam sebuah pantun apa itu? Nah, barakallahu fikum, hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kadza as-sam'u wal basaru. Naam, ada tujuh itu ya. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kadza as-sam'u wal basaru. Tujuh itu. Naam. karena mereka Allah Taala itu Maha hidup. Kemudian Allah Taala Maha mengetahui. Hayyun alimun qadirun Allah Taala Maha mampu. Kemudian Allah Ta'ala maha bicara. Kemudian Allah Ta'ala menghendaki dan Allah Ta'ala mendengar serta melihat. Tujuh itu saja. Itu pun karena tetap dengan akal karenanya. Bukan karena dalil. Jadi kalau berseberangan dengan dalil, walaupun tidak ada dalilnya tapi tetap dengan akal mereka terima tapi yang tidak tetap dengan akal bagaimana mereka tolak walaupun ada dalilnya waliyadzubillah itulah hawa nafsu hawa nafsu itu kalau semakin diikuti semakin seperti itu menentang menolak dalil dan semisalnya waliyadzubillah waliyadzubillah nah kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan di sini Naam li'annahu mailun 'anil haqqi. Nah, fa nafi sifati ilhadun, maka meniadakan sifat ada bentuk pengingkaran. Nah, dan penyelewengan li'annahu mailun 'anil haqqi karena perbuatan tersebut ada berpaling dari kebenaran. Wan inhirafun 'anil haqq dan juga menyeleweng berpaling dari kebenaran. anul jahiliyyati yulhiduna fi sifatillah, maka orang-orang jahiliyah mereka mengingkari terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berpaling daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala makna annahum yajhadunaha wa yanfunaha 'anillah dengan makna bahwasanya mereka itu mengingkari nama-nama atau sifat-sifat tersebut dan mereka meniadakan sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala Allahul musta'an wa dalilu 'ala dzalika qawlu ta'ala Dalil mengenai hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." "Wa ma kuntum tastatirun" "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum" dan apa-apa yang dahulu kalian sembunyikan. Nah, an yashhada 'alaikum padahal nanti akan menyaksikan untuk kalian sam'ukum pendengaran kalian Nah, barakallahu fikum wala kum kemudian juga nah penglihatan-penglihatan eh, kalian, kemudian juga kulit-kulit kalian. Nah, barakallahu fikum walakin dhanantum akan tapi kalian menyangka Nah, berprasangka, beranggapan bahwasanya annallaha la ya'lamu katsiran ma ta'malun. Allah Taala tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian kerjakan. hai Haitsu dhannu annallaha la ya'lamu katsiran min a'malihim. Nah, barakallahu fiikum. Kalian menyembunyikan, eh? menyembunyikan bahwasanya seakan-akan apa? pendengaran kalian, kemudian penglihatan kalian dan kulit kalian itu tidak bisa bersaksi. Nah, barakallahu fikum waliyadu billah. Dhannu anna Allah la ya'lamu katsiran min a'malihim. Mereka beranggapan bahwasanya kebanyakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka perbuat. Fanafa sifatul ilmi 'anillah. Akhirnya mereka meniadakan sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hada wajhu syahid min al-ayah. Inilah sisi pendalilan daripada ayat ini. Li'anna al-ilma sifatun 'azimatun min sifatillah Subhanahu wa taala karena ilmu itu adalah apa? Adalah sifat yang paling besar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Dan tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junud rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kemudian fahuwa ya'lamu kulla syai', padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali ibadihi wa min ghairiha tidak tersembunyi sedikit pun, tidak terlewatkan sedikit pun, tidak terlebutkan sedikit pun. Nah, barakallahu fikum. Nah, amalan-amalan hamba-hambanya dan juga yang selainnya. Ya'lamu ma fi ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Taala mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi dan Allah Taala mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan dan apa-apa yang kalian tampakkan. Ya'lamu ma kana wa ma yakun. Allah Taala mengetahui perkara yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun dan perkara yang tidak terjadi laukana kalau seandainya terjadi kaifa yakun bagaimana terjadinya. Allah Taala tahu. Fa ilmuhu subhanahu wa ta'ala syamilun wa muhitun bi kulli syai'. Maka ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu syamil mencakup, wa muhitun meliputi bi kulli syai' terhadap segala sesuatu. Meliputi segala barakallahu fikum segala sesuatu. Naam. Faman dhanna annahu la ya'lam ba'da amalih, maka barang siapa yang beranggapan berprasangka bahwasanya Allah Taala tidak mengetahui sebagian perbuatannya fa innahu yakunu mulhidan fi sifatillah maka orang tersebut menjadi orang yang mengingkari Nah, barakallahu fikum terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nafiyan li sifatil ilm. Orang tersebut meniadakan daripada sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala jalla wa ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, "Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum." Yang demikian itu, nah barakallahu fikum adalah sangkaan kalian yang kalian dulu menyangka eh, berburuk sangka terhadap Rabb kalian ardakum. Nah barakallahu fikum akhirnya Allah taala merendahkan kalian, menghinakan kalian. Naam, ai auqa'akum fir rada. Allah taala menjerumuskan kalian pada kerendahan, kehinaan wa wal halak, yaitu kebinasaan fa asbahtum minal khasirin. Maka menjadilah kalian orang-orang yang rugi. Fadalla ala anna man nafa sifatan min sifatillah subhanahu wa taala. Maka menunjukkan orang yang meniadakan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa taala, annahu mutasyabbihun bi ahli jahiliyah, bahwasanya orang tersebut atau arbut Nah barakallahu fikum menyerupai dengan perbuatan orang-orang jahiliyah wa mutawa'adun bi asaddil wa'id dan dia mendapatkan ancaman dengan ancaman yang sangat dahsyat yaitu kehinaan kebinasaan yang akan mengancam dirinya fa'ala hada maka berdasarkan penjelasan ini yakunu nufatus sifat maka menjadilah orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah taala minal jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal maturidiyah kelompok-kelompok tersebut qad warithu hadhil khaslah al-qabiyah sungguh mereka telah mewariskan enam kriteria atau sifat yang sangat jelek ini an ahli jahiliyah dari orang-orang jahiliyah mereka yang mewariskan dan mereka yang akan mewarisi wa annahum muta'arriduna li hadzal wa'id asy-syadid bahwasanya mereka menghadapi nah bahwasanya mereka akan menghadapi dan akan mendapatkan ancaman yang sangat berat ini annahum dhannu billahi dhannas dikarenakan mereka berburuk sangka kepada Allah taala dengan sangkaan yang sangat buruk Nah, barakallahu fikum seperti itu keadaan mereka. Wa min al-ilhadi fi sifat ta'winuha wa sarfu an ma'naha as-sahih. Dan termasuk bentuk penyelarangan dan pengingkaran terhadap sifat-sifat ta'winuha, pengubahan mereka, wa sarfuha dan pemalingan mereka an ma'naha as-sahih dari makna yang benar ila makna batil kepada makna yang batil. Karena ta'wil yang diinginkan sini barakallahu fikum sudah kita jelaskan berkali-kali, ta'wil yang diinginkan dengan makna tercela adalah tahrif, mengubah makna dari lafaznya tanpa dalil. Naam. Kata wil istiwa istilah seperti pengubahan mana istiwa menjadi istilah. Kata mereka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa maknanya adalah istaula. Kata mereka. Istawa maknanya adalah istaula Allah Taala Nah, berkuasa di atas arsy Itu keliru ya para fikum. Kenapa keliru? Karena yang namanya kekuasaan itu biasanya didahului peperangan terlebih dahulu. Perang menang barulah berkuasa. Sehingga maknanya tidak tepat dan maknanya tidak sesuai dengan Nah, barakallahu fikum yang diinginkan. Padahal maknanya istiwa ya istiwa. Allah Ta'ala al-ulu wa istiqrar. Al-ulu wal istiqrar. Allah Ta'ala meninggi dan menetap di atas arsnya. Barakallahu fikum. Naam. Seperti ta'wil. Ta'wil maksudnya di sini adalah apa? Adalah tahrif. Karena ta'wil itu memiliki makna yang macam-macam. Ta'wil yang mana tafsir silakan. Enggak masalah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, barakallahu fikum marasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui tafsir Al-Qur'an kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Ta'wil itu maknanya adalah apa? tasir. Naam, kalau berhentinya pada lafaz warasikhuna fil ilmi. Tapi kalau berhentinya pada lafaz lafzul jalalah Allah, oh, warna barakallahu fikum wa ma ya'lamu ta'winahu illallah. Maksudnya adalah tidak ada yang mengetahui hakikat sesuatu daripada sifat-sifat Allah taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, kaifiyah bentuk gambarannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ta'wil mengenai tafsir itu tidak masalah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan siapa? Mendoakan Naam Abdul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas dalam perkara agama dan ajarilah dia ilmu ta'wil ay ilmu tafsir. Berikutnya, wal yadi bil qudrah wa ghirdalik. Nah, dan juga mereka menakwil mengubah makna ayat Ya, eh, mentahrif makna ayat menjadi qudrah. Jadi tangan Allah Taala itu Maknanya bukan tangan asli tapi maknanya kudrah. Jadi ketika mendengar ayat bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah Taala dibentangkan itu bukan tangan kata mereka. Tapi apa? Tapi kudrah, kemampuan Allah Allah Taala dibentangkan. Berarti keliru. Kenapa keliru? Barakallahu fikum kita bantah mereka karena berarti kalian membatasi bahwasanya kemampuan Allah cuma dua bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua kemampuan Allah Taala dibentangkan. Apakah kemampuan Allah cuma cuma dua? Kan tidak barakallahu fikum na'am. Bahkan kemampuan Allah Ta'ala sangat banyak dan tidak terhitung. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Kok bisa-bisanya dibatasi? Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan aliyat itu maknanya bukan tangan tapi nikmat. Berarti bahkan kedua nikmat Allah Ta'ala dibentangkan. Apakah nikmat Allah Ta'ala cuma dua saja? Tidak ya akhi barakallahu fikum. Nikmat Allah Ta'ala sangat banyak bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Wa in nikmat ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, niscaya kita akan tidak kita tidak akan mampu menghitungnya barakallahu fikum. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Naam. Wa min al-inhadi fiha tafwidu ma'naha ila Allah. Perhatikan ini. Termasuk betul ilhad juga, penyelarangan dan pemalingan juga dan pengingkaran adalah mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Nah, maknanya kita nggak boleh balikkan. Yang kita balikkan kepada Allah Taala adalah kefiahnya bentuk gambarannya. Misalkan Allah Subhanahu Wa Taala punya tangan nggak? Punya tangan. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Itu kelompok sesat yaitu mufawidah. Al mufawidah kalau tanya maknanya apa? Wallahu a'lam. Jadi nggak ngetahui maknanya, nggak disebutkan maknanya. Kalau ahlu sunnah tidak. Allah Subhanahu Wa Taala apakah turun ke langit dunia? Nah, turun ke langit dunia. Maknanya apa? Maknanya ada turun yang hakiki, yang layak, yang ada wujudnya, yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya turun yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana turunnya? Wallahu a'lam itu benar. Jadi yang kita serahkan kepada Allah Taala apa? Kaifiahnya, bentuk gambarannya itu yang kita nggak tahu, tapi maknanya tahu. Orang-orang mufawidah enggak? Mufawidah mengatakan Allah Taala turun nggak? Turun. Maknanya apa? Wallahu a'lam langsung itu. Paham itu maksudnya ya? Nah, insya Allah mudah dicerna dan mudah dipahami itu. Jadi kalau mufawidah itu diserahkan kepada Allah Taala langsung maknanya diserahkan. Ahlussunnah enggak? Maknanya disebutkan yang diserahkan kepada Allah Ta'ala adalah kaifiahnya. Bagaimana bentuknya? Bagaimana gambarnya? Wallahu a'lam. Maknanya apa? Maknanya adalah sifat yang hakiki yang ada wujud yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Naam wajahdu ma'naha alladhi tadullu 'alaiha nususuha. Nah, barakallahu fikum dan menolak maknanya yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil mengenai hal tersebut. Jadi mereka barakallahu fikum hafizakumullah walaupun mengaku ahli sunnah tapi bukan ahli sunnah karena seakan-akan menetapkan Allah Taala punya nama enggak? Punya nama, punya sifatnya, sifat. Nah, Allah Taala punya tangan, punya tangan. Maknanya apa? Wallahu a'lam katanya. Itu keliru ya. Kalau ahli sunnah enggak Allah Taala punya tangan, punya tangan. Terus bagaimana tangannya? Nah, maknanya apa makna tangan tersebut? Maknanya ada tangan yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Itu barakallahu fikum. Naam. Cukup sekian sudah sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menetapkan enam sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah telah tetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Walhamdulillahirabbil alamin.